إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدوء والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحح بداننا وصبر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصل وسلم وبارك عليه Siapa orang yang memberi makan saudaranya yang Islam? Orang muslim syahwatahu yang diingin. Apa yang saudaranya ingin? Itu yang dikasih. Jangan makanan yang berbasi. pakai udah bawa boba si A ah, bawa jangan ya, tapi setung-setungnya masak marah kepangi awas ya hidung enak ya kalau daging cuma segitu, banyakin airnya dari berarti kasih air daging ya. karena tetelan ya dia banyak yang penting ke daging kalau orang senang dibawa itu pahalanya. Satu sedekah, kedua itu kalau suruh, ya, itu kalau suruh nyenangin orang. 哎，你这是外国？ Hatim pun Hatim mati Tidak diizinkan Yang 990 Pernah dengar nggak yang di Saudi Arabia dulu belum ada TV yang berhadapan dengan hujan iya, ya hujan dibelain ya ma baina kulli kulli khardaqain Masirat. 700 tahun jauh ya, belum yang umur kita gitu ya, dulu tapi 700 atau bangsa komisi nanti lima ratus antara satu Honda dengan Honda berikutnya itu lima ratus lebih sedikit lebih banyak juga tak sanggup mungkin itu. Wanasai Ani bin Abbas, para muslimin kasa musliman sahabat. again, month by itu hati nggak bisa nggak bisa ngebohong karena tingkatan manusia itu memang Allah udah أيها مؤمن كسى مؤمنا على عرى la Kalau nggak bohong sekarang ini kan banyak orang miskin hmm. itu dia kami tak minta deh bukan kita susun media kan kita nggak sebut namanya di antara kami minta minta itu nggak semuanya dia memang susah artinya hari ini dia nggak makan sama sekali ya. bukti dia minta minta udah ada yang makan di sini gitu ya. karena orang yang wajib dibantu itu orang yang betul-betul nggak ada duit buat dimakan hari ini ya. yang wajib itu diminta kalau itu saya kata orang-orang miskin yang minta-minta itu tidak berbohong, artinya mereka banyak berbohong gitu. Kalau tidak berbohong, saya orang-orang yang nolak ini nggak bakal dapat keberuntungan. Pasti kena ikut dari Allah. Ketika ditolak, kena ikut. Nah. Namun jangan lihat di sini jangan kita lalu mudah. Buat kasih-kasih aja. Karena ini hadis bukan buat mengungkap close

حمديت وحين عمه والحمد لله رب